Insyaallah pagi hari ini hari Kamis 26 Syakban 1429 Hijriah yang bertepatan dengan 28 Agustus 2008 Masehi. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah al fahami rahimahullah taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Yang lalu kita telah sampai di poin nomor 81 Yaitu poin-poin yang menerangkan tentang beriman kepada hari akhir Dan insya Allah pagi hari ini kita melanjutkan poin ke-82 Masih tentang beriman kepada hari akhir Qala al-imam al-tahawi rahimahullah <clears throat> ta'ala ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان Berkata Imam Al-Fahami Semoga Allah merahmatinya Kata beliau Dan kita beriman Ahli sunnah wa jamaah beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan amal-amal pada hari kiamat penampakan amal dan perhitungan pembacaan kitab pahala dan siksa serta sirat jembatan dan mizan timbangan Jadi di sini ada beberapa poin pembahasannya dan ini penting sekali di antara yang menjadikan kita semakin termotivasi untuk beramal soleh dan kita semakin takut berbuat maksiat adalah beriman kepada hal-hal yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini yaitu Al-Aqidah Al-Fahawiyah poin nomor ke-82 Pertama-tama beliau mengatakan wa nu'minu fil ba'ti. Kita ahli sunnah wal jamaah beriman kepada al-ba'ts. Al-ba'ts adalah hari kebangkitan. Yang dimaksud dengan hari kebangkitan adalah setelah alam barzakh. Setelah alam kubur, manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi kuburan itu menjaga jasad. Apabila telah datang hari kebangkitan, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan jasad-jasad yang berada di kuburan itu atau semua jasad yang telah hancur di mana saja oleh Allah dikembalikan sebagaimana penciptaannya pada kali pertama tanpa dikurangi sedikit pun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 104 Kama baca'na awal khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin Sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan maka kami juga akan mengembalikan seperti itu ini adalah janji kami dan kami pasti akan melakukannya. Kita dulu tidak ada, Allah menjadikan ada. Setelah kita mati dan hancur, Allah akan mengulangi lagi. Pengulangan ini lebih gampang daripada permulaan. Jadi jasad-jasad tersebut kembali seperti semula. Sehingga seseorang yang dahulu kenal di dunia, hari kiamat kenal lagi. Ini adalah bulan dan bulan kenal lagi kenal seperti sedia kala karena jasadnya ya jasad itu para ulama mengatakan jasadnya sama tetap yang dulu itu cuman kekuatannya yang berbeda kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil malaikat yang bertugas meniup sangkakala untuk meniupkan sangkakala pada tiupan yang kedua tiupan yang kedua yaitu arwah-arwah kembali kepada jasadnya masing-masing arwah kembali kepada jasadnya masing-masing kemudian ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah manusia dikumpulkan di padang mahsyar mahsyar yang dimaksud dengan mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua umat manusia mulai dari al-awwalin sampai dari sampai al-akhirin. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir dikumpulkan. Jadi mahsyar itu namanya adalah tempat berkumpul. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan iman kepada hari kebangkitan ini adalah termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun iman yang enam itu sebagaimana dalam hadis yang telah kita mengenalnya. Ada kelompok-kelompok yang mengingkari hari kebangkitan, terutama kelompok-kelompok dari kalangan orang-orang al-malaidah, orang-orang ateis yang tidak percaya, yang mereka mengandalkan segala-galanya kepada akal mereka dan sumbernya adalah karena mereka tidak iman kepada yang gaib. Mereka hanya mengimani hal-hal yang bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Sementara hal ini tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Kita mengetahuinya karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara subhat yang dikemukakan oleh orang-orang musyrik Berkaitan dengan hal ini adalah <clears throat> sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah ayat nomor 47 dan 48. Allah berfirman tentang mereka Aiza mitna wa kunna turaban wa idama a inna lamab'utun aw aba'una al-awwalun Apakah kalau kami sudah mati dan kami telah menjadi tanah, menjadi tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan? Demikian pula bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Itu mustahil itu, nggak mungkin seperti itu. Jadi mereka tidak percaya, mereka mengingkari dan ini juga diantara perkara yang menjadikan mereka kafir. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengkisahkan tentang subhat-subhat mereka Termasuk juga di dalam surat Yasin ayat nomor 78. Mereka mengatakan, "Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang telah hancur ini? Tidak bisa, tidak mungkin, mustahil itu. <clears throat> Tapi alhamdulillah semua subhat mereka ada jawabannya. Dan semua subhat yang menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah pasti ada jawabannya. Jawabannya termasuk jawaban yang sangat bisa dicerna oleh logika. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 27. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iiduh wa huwa ahwanu 'alaihi." Dan dia Allah yang memulai penciptaan. Kemudian dia pula yang akan mengulanginya dan pengulangan ini lebih mudah atas Allah. Ini logika. Kita dulu tidak ada, Allah menjadikan ada. Setelah kita hancur, diadakan seperti semula, bisa atau tidak? Lebih bisa, lebih mudah, lebih gampang daripada penciptaan semula. Ini amat sangat masuk akal. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan Perumpamaan tentang proses penciptaan manusia mulai dari air mani dan seterusnya. Sebagaimana di dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda? Alam yakun nutfatan min yumna?" ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى وأنا على ذلك من الشاهدين Kalau kita baca ayat ini kita dianjurkan menjawab. Ini adalah pertanyaan dan kita menjawab pertanyaan ini. Di sini Allah bertanya kepada kita, apakah manusia akan ditinggalkan begitu saja? Tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada hari kiamat, tidak ada hisab, tidak ada surga, tidak ada neraka, apa begitu saja? Lalu Allah mengajak kita bicara memakai logika. Kan dulu manusia itu berasal dari air mani. Kemudian menjadi segumpal alaqah, Sekumpal darah, kemudian sampai akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Ada uh, yang laki, ada yang perempuan. Allah yang menjadikan manusia dari tidak ada menjadi ada itu, bukankah dia lebih mampu untuk menghidupkan orang mati? Maka jawabannya adalah bala, ya, dan aku termasuk yang menjadi saksi atas hal itu. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini logika kan Sangat masuk di dalam akal, akalnya siapapun. Kemudian di antara dalil tentang hari kebangkitan adalah Allah menghidupkan bumi yang telah mati, bumi yang kering, bumi yang tandus, bumi yang mati dihidupkan lagi. Allah menurunkan hujan dalam beberapa hari menjadi subur kembali, tumbuh lagi. Bumi yang demikian hebat, yang demikian kokoh, yang demikian kuat, yang telah mati di depan kita. Apalagi kita. Iya kan? Kadang kalau musim kemarau, bagaimana kondisi tanah itu? Kering semuanya, nggak ada apa-apa. Hujan tiga hari, bagaimana? Tumbuh lagi, hijau. Gampang kan? Apalagi hanya badan manusia lebih gampang. Allah itu punya pun, saya pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kehidupan bumi yang telah mati dan ini adalah sesuatu yang makul yang sangat masuk akal dan sesuatu yang maksud yang bisa dirasakan oleh indera kita. Di dalam surat Yasin ayat nomor 33 Allah berfirman, "Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha." Dan ayat untuk mereka adalah bumi yang mati kami menghidupkannya. Bumi mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 56 Allah berfirman, "Wa taral arda hamidatan fa idza fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rafat." Dan kamu lihat bumi itu ya kering, tandus, mati, Kemudian diturunkan kepada bumi itu air, air hujan. Lalu buminya bergerak dan tumbuh lagi, subur. Kemudian juga ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Di antara dalil tentang hari kebangkitan, kita bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan. Allah berfirman di dalam surat al Mukminun ayat 115 116. Apa hasibtum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Apa hasibtum annama khalaqnakum abata? Apakah kamu menyangka bahwa kami menciptakan kamu itu sia-sia saja? Sia-sia. Dan kamu tidak dikembalikan kepada kami Maha suci Allah Maha Raja yang Maha Benar. Maha suci Allah daripada menciptakan kita sia-sia. Iya, sia-sia. Ini ada orang jahat, ini ada orang baik, mati selesai. Sia-sia nggak mungkin. Maha suci Allah daripada menjadikan sesuatu itu sia-sia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengajak kita berpikir memakai akal yang sehat bahwa orang yang jahat dia menipu orang, dia mendolimi orang, dia menyakiti hati orang, berbagai macam kejahatannya. Dengan orang yang baik, baik luar biasa. Kepada manusia baik, kepada binatang baik, kepada semuanya baik. Dengan Allah baik, semuanya baik. Setelah mati, lalu selesai, masuk akal enggak itu? Tidak masuk akal. Mana keadilan Allah? Mana keadilan Allah? Tentu tidak sama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jathiyah ayat nomor 21. Am hasiballadzina ladzina jatarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan itu menyangka bahwa mereka akan kami jadikan seperti orang-orang beriman dan amal saleh baik ketika hidup dan ketika mati sungguh buruk yang mereka putuskan hukum seperti itu artinya kata Allah tidak sama orang berbuat jahat dengan orang yang beriman dan beramal saleh kalau kita mengatakan sama berarti keputusan kita itu adalah keputusan yang keliru keputusan yang salah tidak sama Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat nomor 35 dan 36. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Ma lakum kaifa tahkumun? Apakah kami akan menjadikan orang yang muslimi, orang Islam, orang yang pasrah kepada Allah seperti orang muslimin, orang-orang yang bergelimang dalam dosa? Ya. Kenapa kamu putuskan hukum seperti itu? Itu hukum yang keliru, keputusan yang keliru. Kalau disamakan antara ini dengan itu tentu berbeda. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat nomor 27 28. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Ini adalah juga dalil-dalil logika yang sangat masuk akal dan bisa dirasakan tentang keadilan Allah. Tiadalah Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang diantara keduanya itu sia-sia. Itu adalah prasangka dan praduga orang-orang kafir Celakalah orang-orang kafir daripada api neraka. Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Ataukah kami jadikan orang-orang bertakwa seperti orang-orang pujar yang berkelimang dalam dosa? Subhanallah, sangat masuk akal sekali. Jadi ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang keadilan Allah Demikian pula seorang mukmin ada kalanya dia tidak merasakan kenikmatan duniawi karena dia lebih mementingkan kenikmatan ukhrawi. Ada kalanya hidupnya susah, hidupnya sulit. Kemudian apakah dia setelah mati tidak mendapat pahala dari semua itu? Padahal dia sabar, dia ridho, dia ikhlas. Demikian pula orang-orang kafir, mereka berada dalam kenikmatan, mereka berada dalam kemewahan, semuanya mereka miliki dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Setelah mati tidak mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya, ini sangat tidak cocok dengan hikmah Allah dan keadilan Allah. Allah itu maha adil dan Allah itu penuh dengan hikmah. Kemudian ikhwan wa akhwati yang dimaksud dengan wa nu'minu fil ba'di kita iman kepada al-ba'di maksudnya adalah kebangkitan dari alam kubur sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin ayat nomor 6 yauma yaqumun nasu li rabbil alamin pada hari ketika manusia bangkit dari kuburnya menuju Rabbul Alamin mereka bangkit menuju Rabbul Alamin Ufatan uratan hurlan dalam keadaan hufatan tidak memakai alat kaki uratan telanjang bulat hurlan dan tidak berkhitan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya kemudian wajazail a'mal ahli sunnah wal jamaah juga mengimani pembalasan atas perbuatan-perbuatan orang yang baik dibalas dengan baik orang yang buruk dibalas dengan buruk faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره kebaikan sekecil apapun balasannya adalah kebaikan keburukan sekecil apapun balasannya adalah keburukan Kemudian kita juga mengimani wal ardi. Arab. Arab itu adalah penampakan. Penampakan amal. Arab ini hampir mirip dengan hisab, cuman Arab ini dikenal dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Para ulama menafsirkan al-Arab ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah ditampakkan amal kepada Allah. Semuanya amal ditampakkan kepada Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi. Penampakan amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah ayat nomor 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu ditampakkan semua di hadapan Allah sehingga tidak ada pun dari kita yang tersembunyi. Penampakan, tampakkan semuanya. Allahu Akbar, menakutkan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahf ayat nomor 48, "Wa 'uridu 'ala rabbika saffa." Dan mereka ditampakkan kepada Allah, mereka berbaris-baris ditampakkan semuanya ditampakkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara. Ini makna yang pertama dari al-arab penampakan. Semuanya yang besar yang kecil ditampakkan semuanya. Kemudian makna yang kedua dari al-arab ini adalah khusus orang-orang beriman. Yaitu amal mereka ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa diperhitungkan. Ditampakkan saja, tidak diperhitungkan. Bahkan kemudian setelah itu oleh Allah diampuni. Allahu Akbar. Karena kalau orang disikap berarti dihukum. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang sahih Man nufisal hisab Waqad uzid Barang siapa yang benar-benar dihisab Maka berarti dia diazab Hisab itu berat Hisab itu berat Lalu Bunda Aisyah bertanya Ya Rasulullah Anda mengatakan kalau orang dihisab berarti dia tersiksa Tersiksa dia Sementara Allah berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq ayat nomor 8, "Fasaufa yuhasabu hisaban siro, Orang beriman itu akan dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana ya Rasulullah mendudukkan dua perkara ini? Lalu kata Rasulullah sallallahu "Inna mazalikan arab." Yang dimaksud dengan hisab yang mudah itu bukan benar-benar dihisab, cuma ditampakkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi orang beriman ya, orang beriman, orang yang beramal soleh ditampakkan amal-amalnya. Demikian pula amal-amal jahat yang dia belum taubat ditampakkan. Ini loh penampakan amal. Jadi amal-amal jahat juga yang belum taubat. Bagaimana kalau sudah taubat? Dia banyak keburukan yang tapi dia taubat. Taubat itu menghancurkannya sebelumnya. At-taubah tahdimu maka anak pembelaha. Obat itu menghancurkan yang sebelumnya. Kalau sudah taubat, sudah selesai. Ini adalah karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berbuat dosa lalu dia taubat, sudah dihapus oleh Allah. Seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah orang taubat. Jadi orang taubat itu adalah orang yang bersih kembali Ibaratnya baju kotor lalu dicuci menjadi bersih kembali. Bahkan bukan hanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan-keburukannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi penampakan ini adalah penampakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tapi sembunyi-sembunyi. Masing-masing orang beriman bertua-tuaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertua-tuaan dengan Allah. Kemudian Allah menyebutkan dosa-dosanya dan dia mengakui semuanya sampai akhirnya Allah mengatakan satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Di dunia dulu dosamu aku tutupi dan hari ini aku ampuni. Masyaallah. Inilah orang beriman. Inilah karunia Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita daripada karunia-Nya. Allahumma amin. Itu al-'araf. Kemudian oleh beliau dikatakan wal hisab. Ahli sunnah wal jamaah juga iman kepada al-hisab. Hisab adalah perhitungan. Perhitungan amal-amal yang baik dan amal-amal yang buruk dihisab. Ini adalah hisabnya orang beriman. Kalau hisabnya orang kafir, maka bukan diperhitungkan kebaikan dan keburukannya karena mereka tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Orang kafir mereka disuruh mengakui dosa-dosa mereka, kemudian setelah itu mereka dicampakkan dan mereka diadab. Kalau orang beriman benar-benar disiksa. Subhanallah ya. Orang kafir itu kasihan mereka beramal dan mereka menyangka diri mereka masuk surga ternyata diazab oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling kasihan itu adalah orang tersesat dan dia tidak tahu kalau dia tersesat contohnya orang kafir Kul <clears throat> hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sunnah. Kasihan, terpaksa amalnya buruk, dia menyangka berbuat baik. Orang kafir itu dihibur, contohnya saja orang Nasrani. Itu mereka dibohong oleh pemuka-pemuka agama mereka. Ini Yesus ini telah mengkristuskan dirinya. Dia rela disalib untuk menebus dosa-dosamu. Selama kamu setia kepada Yesus Kristus, dosamu diampuni semuanya. Kamu kalau mati langsung masuk ke dalam surga. Sehingga dia tenang, dia damai. Mau mati pun damai. Seakan-akan dia adalah ahli surga. Kasihan orang model ini. Padahal begitu mati dipukuli oleh malaikat. Yang beribu wujuhahum wa adbarahum. Malaikat memukul wajah mereka, memukul punggung mereka. Ini orang yang kasihan. Dia menyangka setelah dia mati langsung masuk ke dalam surga. Inilah orang yang paling kasihan adalah orang model gini. Tersesat dan dia tidak tahu kalau dia tersesat. Bagaimana beberapa waktu yang lalu ada seorang ketika hendak dieksekusi, dia non muslim, dia begitu tenang, begitu damai, begitu yakin bahwa akan masuk ke dalam surga. Karena dia dibohongi oleh tokoh-tokoh agamanya. Yesus Kristus telah berkorban untuk kamu, ah, gitu aja. Termasuk juga orang-orang yang Buddha, orang Buddha. Orang Buddha itu semuanya masuk surga. Yang penting manusia semuanya bahagia. Itu. Tidak apa-apa. Homoseksual boleh, tidak apa-apa. Yang penting semua manusia bahagia. Nah, ini kan menyesatkan. Semuanya perbuatan boleh, yang penting manusia bahagia. Nah, kasihan orang-orang model gini kasihan tersesat. Tapi mereka mestinya kan harus mikir mereka kan harus mikir mestinya. Oleh Allah diberi fasilitas ada hati, ada telinga, ada mata, berpikir. Dan insya Allah orang kafir itu yakin, hakul yakin Islam itu benar. Yakin. Apalagi kalau mereka belajar Islam ya, apalagi mereka ngerti bahasa Arab. Cuma ya mungkin karena gengsi atau mungkin nggak senang dengan Islam, atau karena iri, atau karena sombong, atau karena yang lainnya. Betul. Contohnya saja, ikhwan wa akhwatina rahimakumullah. Ada acara-acara di luar negeri, acara stasiun televisi ya, milik Nasroni. Milik Nasroni, itu banyak. Nasrani punya stasiun televisi banyak sekali di luar negeri itu. Termasuk juga Nasrani Arab dari Mesir di antaranya. Mereka punya stasiun televisi. Stasiun televisi dan mereka acaranya 24 jam Nasrani semuanya. Tapi ya bahasa Arab. Bahasa Arab. Penampilannya ya pakai jenggot, pakai sorban. Kayak orang Arab itu. Kalau bicara bahasa Arab pasti. Kalau bilang Tuhan ya Allah, Allah. Kayak kita seperti kita. Dan mereka juga baca Injil dan yang lain-lainnya. Ini kalau saya lihat ya mereka seperti itu. Subhanallah. Saya ini kok yakin, hakul yakin bahwa mereka ini yakin Islam itu benar. Yakin Islam benar. Karena ajaran yang ada di mereka dengan Islam itu banyak kesamaannya. Tinggal mereka kurang satu langkah saja. Apa langkahnya? Iman kepada Muhammad SAW. Tinggal satu langkah saja mereka itu. Tidak mau. Ajarannya banyak kesamaan. Bahkan kalau kita lihat itu hampir mirip dengan orang-orang Islam yang mengadakan apa namanya acara-acara seperti itu, acara pengkultus-pengkultusan. Mereka suka mengkultuskan Sayyidah Maryam Al-Adra Sayyidah Maryam Al-Adra yaitu Bunda Maria perawan suci mereka suka mengkultuskan dan mereka baca-baca model-model orang Islam itu seperti ajaran yang mirip orang Islam ya Allah kasihan sekali orang kafir itu kasihan maka dari itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah ketika melewati rumah seorang rahib dia panggil Pak Rahib itu ya Rahib ya Rahib kemudian rahibnya keluar jangan menampakkan wajah yang ahli itu aja. Memang kalau kita lihat mereka wajahnya di televisi itu ahli itu aja mereka ya Allah. Orang-orang khusyuk, orang-orang baik. Tapi saya Sayyidina Umar nangis, nangis. Wahai Sayyidina Umar, ya anda Amir ini, saya bertingkah. Yang membuat Anda nangis apa? Kata beliau, saya melihat wajahnya Rohib ini saya nangis. Karena saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah, taqla naran amin.' Ada kalanya orang itu beramal sampai payah, sampai capek, hasilnya dibakar di neraka. Dibakar di neraka hasilnya. Kenapa? Karena amalnya menyalahi ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya rahib ini kasihan, dia tersesat. Jadi itu orang Nasrani yang asli kayaknya ini, bukan Nasrani apa namanya, bukan Nasrani main-main. Karena kalau saya lihat acara itu dengan acara Nasrani yang lain, model-model Barat, berbeda. Kalau model Barat itu kayaknya sudah memang nggak mau agama mereka, maunya bebas. Biasanya kalau ceramah-ceramah itu pentasnya besar, kayak orang model-model sandiwara itu, ya, drama-drama, ceramah-ceramah dengan mimik-mimik begini dan begitu. Setelah ceramah ada konsernya, ada musik rock, ada musik pop dan yang lain-lain. Kalau ini enggak, ini kayak orang Islam betulan, betul. Ya Allah, kasihan sekali. Karena mereka tidak mau membuka telinganya, apalagi mereka bisa bahasa Arab. Mereka ngerti nahu, ngerti sorot, ngerti semuanya. Kenapa nggak baca Quran? Kenapa nggak baca hadis? Kalau mereka baca Quran, pasti masuk Islam. Sudah banyak contohnya. Ya, bagaimana kisah tentang uh, Raja Nagasi dan yang lain-lainnya. Ketika dibacakan Quran, air matanya berminat. Mereka tahu ini sama dengan ajarannya Isa. Keluarnya dari satu sumber. Langsung mereka iman. Langsung mereka iman. Karena itu, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, orang kafir percuma. Walaupun Anda baik, Anda dibakar oleh Allah di neraka. Model-model Ibu Teresa yang begitu tulus ya. Para para suster yang mereka itu demikian demikian ikhlas melayani umat tapi dibakar oleh Allah di neraka pagi dan sore baca kitab, baca doa-doa, rosario. Hidup harus cinta, ajaran cinta, kasih sayang, tapi dibakar oleh Allah di neraka. Kenapa? Tidak ada iman, tidak ada iman. Subhanallah. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah mengenai kitab para ulama mengatakan al-hisab ala naw'in. Sebagaimana yang telah disebutkan secara global barusan. Hisab ada dua. Yang pertama-tama adalah hisabul mukmin, hisab untuk orang mukmin. Hisab untuk orang mukmin adalah yang dikenal dengan al-ardu tadi itu. Ditampakkan amal-amalnya lalu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 8 dan 9. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا orang beriman yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah dan mereka kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira dan bersuka cita. Demikian pula sebagaimana riwayat di dalam As-Sahihain bahwa Allah itu akan berdua-duaan dengan seorang mukmin Lalu Allah menyebutkan dosa-dosanya. Kamu ingat dosamu ini, kamu ingat dosamu itu. Kemudian dia ngaku semuanya dan dia merasa bahwa dia bakal binasa. Lalu Allah mengatakan, "Fa inni satartuha ali fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia dulu aku tutupi dosamu dan hari ini aku ampuni. Kemudian diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Itu adalah Arab hisab yang mudah, penampakan amalan saja. Namun demikian juga ada orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Di antara mereka adalah siapa? Uqasyah bin Mihsan Radiyallahu taala anhu dan jumlah mereka itu ada sab'una alfan 70 ribu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab sebagaimana berada di dalam hadis bahi ada juga riwayat-riwayat yang lainnya bahwa Rasulullah SAW meminta tambahan lagi. Kemudian isab eh, yang kedua adalah isabul kufar, isabnya orang kafir. Yang tadi telah disebutkan karena orang kafir hari kiamat tidak mempunyai kebaikan sedikit pun karena kebaikan mereka telah diberi balasan di dunia maka hisab mereka adalah disebutkan dosa-dosanya dan mereka mengakuinya lalu mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat 50, "Fala nunabbi'anna alladziina kafaru bima 'amilu wa la nudhiqannahum min 'adzabin ghaliz." Sungguh pasti kami akan memberitahukan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka perbuat lalu kami akan meratakan kepada mereka daripada azab yang keras. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 37, "Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Dan mereka mengakui atas diri mereka bahwa mereka dahulu adalah kafir, mengaku kafir. Kemudian juga di dalam surat Al-Mulk ayat nomor 11, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir mereka mengakui dosa-dosa mereka maka celakalah bagi penghuni neraka sa'ir orang kafir semuanya kemudian berikutnya ikhwan wa akhwati la rahimakumullah wa qiraatil kitab kita mengimani dengan pembacaan kitab yaitu catatan-catatan amal kita sekarang ini <coughs> nulis buku betul atau tidak Orang hijab ini sama dengan nulis buku. Tapi bukan buku fikih Ramadan. Bukunya adalah buku catatan amal. Dan nanti hari kiamat Allah dengan keadilannya memerintahkan kita untuk membaca buku yang kita tulis sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 13 dan 14, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi" ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Subhanallah Masing-masing orang Membawa catatan amalnya Dalam keadaan terbuka Dan kemudian oleh Allah diperintahkan ikhraq kitabat Baca hukummu sendiri dan hari ini kamu menjadi penghisap atas dirimu. Kamu memperhitungkan dirimu sendiri. Allah Maha Adil. Karena itu para salafus saleh ketika mengatakan tentang ayat ini, kata mereka, laqad ansafaka man ja'alaka asiban linafsika. Sungguh telah sportif kepadamu yaitu Allah yang telah menjadikan kamu sebagai penghitung dirimu sendiri. Kita mau bilang apa? Kita baca sendiri. <coughs> Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahf ayat nomor 49. Wa wudi'al kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada ya orang kafir yang berkelimang dalam dosa ketakutan ya, mereka oh aduhai kitab buku catatan saya tidak ada yang kecil tidak ada yang besar melainkan semuanya dituliskan di sana dan Allah tidak akan berbuat zalim demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Haqqah ayat 19 sampai 22. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqul ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin kitabiyah fa huwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah. Ya. Orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanan ah, dia mengatakan ikra'u kitabiyah bacalah kitab catatanku ini adalah dalil membaca. Dan kemudian dia mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Dia bahagia. Bahkan samping bahagianya, dia ingin orang-orang itu baca. Coba kalian baca ini catatan saya, catatan saya. Sebagaimana orang kalau dia itu lulus, dia dapat uh, nilai A atau kumlut Dia SMS teman-temannya semuanya. Ini loh, saya dapat lulus, dapat nilai A saya. Seperti itu. Ha, umum kerau kitab yang ini loh. Silakan kamu baca kitabku. Alhamdulillah saya lulus. Saya sukses. Sebagaimana sebaliknya orang-orang yang gagal di dalam surat Al-Haqqah 25 27. Wa amma man utiya kitabahu bi shimalih fa yaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma ya laitaha kanatil qadiyah ila akhiril at surah Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kiri, dia mengatakan, aduhai, sekiranya kitab itu tidak diberikan kepada aku. Ya, malu. Aduhai lebih baik tidak diberi kitab itu saya. Ya. Kemudian, ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah, di samping membaca kitab catatan amal, dan kita masing-masing juga akan membacanya nanti hari kiamat setelah itu beliau mengatakan wa at tawab wal 'iqab. Setelah itu adalah ganjaran dan hukuman. Kebaikan diberikan ganjaran dan pahala. Keburukan diberikan hukuman. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Lalu setelah itu ada as-sirat di antara yang diimani ahli sunnah wal jamaah adalah as-sirat. As-sirat adalah jembatan. Jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Yang mana jembatan ini disebutkan di dalam riwayat sahih ahaddu minas sayf wa ajaqqu minas sya'r. Lebih tajam dari pedang dan lebih lembut dari sehelai rambut. Subhanallah. Kemudian masing-masing orang melewati jembatan itu tergantung amalnya. Di bawah adalah neraka jahanam. Kemudian di samping jembatan itu ada kalali, alat-alat untuk mengait, alat untuk mengait dia. Masing-masing orang lewat di jembatan itu tergantung amalnya. Ada yang cepat seperti kilat ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda pacu, ada yang seperti onta yang berlari, ada yang dia itu berlari, ada pula yang dia berjalan, ada pula yang dia itu merangkak, terseok-seok, ada pula yang terkena kaitan alat pengait itu, lalu badannya robek semua, tapi dia masih selamat. Ada pula yang terkena kaitan itu, lalu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam 71 72, "Wa in minkum illa warithuha kana 'ala rabbika hatman maqdiya, thumma lanatil ladina taqaw wa nadaru zalimin fiha fitiya. Melewati sirat dan ini adalah perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata dan kita mengimaninya karena kita diberitahu oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan wa akhwat rahimakumullah, mengenai sirat ini sebenarnya masing-masing kita sudah tahu bagaimana keadaan kita di sirat nanti. Kalau kita di dunia ini mustaqim, lurus, maka insya Allah di akhirat kita akan mudah melewati sirat. Kalau kita tidurnya bengkok-bengkok jalan kita, maka kita juga seperti itu di sirat. Jadi masing-masing kita bisa membayangkan bagaimana keadaan saya nanti hari kiamat. Bagaimana siratal mustaqimnya. Kemudian juga masing-masing orang bergantung amalannya. Tidak ada hubungannya dengan nasab. Anaknya siapa, bapaknya siapa. Tidak ada faedahnya semuanya. Rasulullah SAW mengatakan wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri bihi nasabuh orang yang amalnya lambat tidak bisa dipercepat oleh nasabnya iya ya Allah saya anaknya fulan tidak ada hubungannya sama sekali masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri kemudian yang terakhir adalah al-mizan timbangan ahli sunnah wal jamaah benar-benar mengimani adanya timbangan timbangan yang hakiki sebenar-benarnya yang mempunyai dua daun timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Karena ada kelompok-kelompok yang mengingkari. Yang dimaksud dengan timbangan adalah keadilan. Sebagaimana kamu masuk ke pengadilan, di sana kamu ada timbangan. Itu adalah simbol keadilan. Ini pemahaman yang menyimpang dan menyeleweng, menyalahi Al-Qur'an dan As-Sunnah serta akidah salafus saleh bahwasanya benar-benar timbangan untuk menimbang kebaikan dan keburukan yang mempunyai dua daun timbangan bentuknya seperti apa wallahu alam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan 9 wal waznu yauma idinil haqq dan timbangan pada hari kiamat itu adalah benar adanya faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang sukses. Wa man mawazinuhu fa'ula'ika ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadrimun. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi atas diri mereka karena mereka dolim terhadap ayat-ayat kami. Timbangan yang benar dan inilah ikhwan wa akhwat rahimakumullah Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 47. Wa nadha'u al-mawazin al-qisṭa fala tudlamu nafsun تظلم wa in kana كان habatin min من atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah menancapkan menegakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat dan Allah tidak akan berbuat dolim sedikit pun sekecil apapun amalan itu oleh Allah akan diberikan balasannya dan Allah akan menghisab dan cukuplah Allah sebagai penghisab Orang-orang kafir yang ditopakkan, yang besar, yang segala-galanya dari kiamat mereka tidak bernilai di timbangan itu. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 105, "Fala nuqimu lahum yaumal kiamati wanna." Orang kafir enggak ada timbangannya sama sekali. Inilah ikhwan wa akhwati rahimakumullah kajian kita yang terakhir menjelang Ramadan yaitu poin 282 dari Al-Aqidah Tahawiyah. Bulan Ramadan nanti Aqidah Tahawiyahnya libur dulu dan insya Allah disambung lagi setelah Idul Fitri apakah di sini ataukah dipindah ke Masjid An-Nur sebagaimana semula. Dan insya Allah pada bulan Ramadan nanti di Masjid Andur kajian pagi hari Senin Selasa Rabu itu akan diganti kajiannya dengan kitab Majalis Syahr Ramadan. Majelis bulan Ramadan Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan kajian Ramadan selama sampai pertengahan Ramadan saja. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Dan ini akidah pahawiyah kita kurang sekitar 20 poin lebih wallahu a'lam Fadal, ada yang mau ditanyakan? Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika manusia itu eh, ditimpa eh, bagaimana kondisi orang yang pahalanya itu jumlahnya setelah itu apakah langsung masuk surga apakah dia sisi dulu di neraka dan sebaliknya nah, orang yang lebih ya. yang jelas kalau kita kembali kepada ayat-ayat tadi ya kalau orang timbangan kebaikannya lebih banyak berarti dia adalah masuk surga karena orang yang tidak punya kesalahan itu tidak ada dan orang itu dikatakan orang baik orang soleh kalau kebaikannya lebih baik lebih banyak daripada keburukannya itu orang soleh. Balas di ayatnya sudah jelas tadi terutama Al-A'raf 89. Kalau berat timbangan kebaikannya surga, ringan timbangan kebaikannya ya neraka. Jadi tidak harus baik semuanya, tidak harus baik semuanya seperti itu. Apalagi tadi kan juga telah disebutkan orang beriman itu disebutkan dosa-dosanya lalu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tonton kalau ada yang lainnya silakan. Kemudian juga tentang orang yang dia itu mempunyai dosa yang amat sangat banyak yang dikenal dengan hadisul pokok, Hadis tentang kartu kecil yang dia mempunyai catatan dosa 99 masing-masing isinya adalah dosa di jauh mata memanjang, dan dia merasa tidak punya kebaikan sedikit pun lalu dikeluarkan kartu kecil seperti KTP isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fi ahli tauhid dia pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ketika ditimbang ternyata lebih berat ditokoh kartu kecil itu dan akhirnya dia masuk ke dalam surga karena fadilahnya tauhid dosa-dosa dia oleh Allah diampuni jadi karena amal kebaikannya berat maka dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemurahan Allah. Karena itu kita harus bisa menggabungkan antara al-khauf war raja. Kalau kita bicara mengharap saja, nanti kita akan sembrono. Kalau kita bicara khauf saja, nanti kita akan putus asa. Harus seimbang. Ustaz, adakah dalil yang menyebutkan bahwa orang yang mati berjihad di medan perang di jalan Allah itu lebih ringan sakitnya dibanding dengan orang yang mati normal di luar medan saat sakaratul mautnya? Sakit apa yang maksudnya? Ini sakit apa maksudnya? Yang jelas sakaratul maut itu ada kan? Rasulullah juga merasakan inna lil mauti la sakarat. Ini pertanyaannya kurang jelas ya. Ada orang yang mati langsung. Ada orang yang sakit dulu. Ada orang yang sakaratul mautnya agak berat, ada yang ringan, macam-macam. Yang jelas kalau orang gugur di medan Allah, syahid yang syar'i ya dia mendapat keuntungan yang sangat banyak mati syahid dan juga mati di jalan Allah itu bagus sebagaimana hidup di jalan Allah juga bagus tidak kalah hidup di jalan Allah tidak kalah hebatnya dengan mati di jalan Allah yang jadi masalah sekarang adalah kita berani hidup dan juga berani mati karena sekarang banyak kelompok yang mereka itu hanya berani mati, ternyata mereka takut hidup. Banyak kelompok model begitu Berani mati, ceritanya mati terus. Ujung-ujungnya ternyata adalah takut hidup. <clears throat> Banyak utangnya, ada problem rumah tangga, ya, banyak permasalahan, mikirnya mati aja. Ya nah, ini nggak benar. Berarti anda ini bukan bisa dirilah, tapi anda di jalan hawa nafsu ingin segera mengakhiri hidup maupun bunuh diri tanpa dosa paling enak kan dibunuh aja seperti itu jadi kita harus berani hidup berani mati di neraka dulu. dan Ya. Ini pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kalau sama kebaikan dan keburukannya? Itu menurut sebagian ahli tafsir, mereka itu dikenal dengan ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Mereka itu adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama persis. Masuk mana mereka? Mereka akhirnya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya mereka ulama dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah ahlul a'raf. Alhamdulillah. Buat apa Allah menghukum? Allah kan menghukum itu sekedar untuk menegakkan keadilan saja. Jadi begitu. Kalau tidak ada lagi yang lainnya, saya kira cukup. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Wa sallim tasliman katsira Allahumma qsim lana min khasyatika Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن